oleh pustaka Imam Syafi'i. Terjemahannya cukup bagus karena menjaga keotentikan bahasa aslinya. Kitab aslinya ada empat jilid. Hanya saja jilid yang keempat itu cuma berisi indeks saja, daftar isi Faharis, sehingga terjemahannya cuma tiga jilid. Yang jilid keempat tidak dimasukkan, tapi memang biasa terbitannya Pustaka Imam Syafi'i itu bukunya agak leks ya, Gede dan mungkin agak mahal ini. Ini persembahannya ini. Kalau dimiliki bagus, tapi beli beli satu-satu boleh, nyicil ya, jilid satu dulu, jilid dua. Perlu dimiliki ensiklopedia larangan dan kelebihannya kitab ini selalu ada dalil dari Quran dari Sunnah yang sahih. Kemudian disusun sesuai dengan bab-bab fikih berurutan. Yang pertama masalah akidah dulu, ilmu, manhaj, kemudian fikih. Bagus sekali. Memiliki buku-buku seperti ini tidak ada ruginya. Dan beliau penulisnya Syekh Salim bin Id al-Hilali mengumpulkan buku ini lebih daripada tiga tahun. Nulisnya lebih dari tiga tahun. Beliau juga seorang ulama ahli hadis, murid dari ahli hadis terbesar abad ini, Muhaddithul Asr. Beliau adalah muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dan beliau tinggal di Yordania setiap tahun selalu datang ke Indonesia mengadakan daurah, ada daurah. Dan beliau dalam kitab ini membawakan mukadimah yang cukup bagus. Pertama-tama mukadimah yang beliau bawakan Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 72. Itu ayat yang sangat indah kalau kita kaji. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Ayat ini sangat indah kalau dikaji. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit-langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Apa amanat itu? Maksudnya amanat adalah perintah dan larangan agama. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu ditawarkan kepada langit-langit semuanya. Ada tujuh lapis langit. Ditawarkan kepada bumi-bumi semuanya. Ada tujuh lapis bumi. Ditawarkan kepada gunung-gunung semuanya. Ternyata fa'abaina milnaha wa asfakna minha. Ternyata semuanya langit, bumi, gunung tidak mau. Abaina enggan. Tidak berani, tidak sanggup untuk mengembannya, takut dan ternyata manusia berani mengembannya. Wa hal insan. Manusia berani. Jadi manusia ini makhluk yang paling nekat. Padahal kita ini manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu baiba. Manusia diciptakan itu lemah tapi berani. Langit yang kokoh tidak berani. Bumi yang kuat nggak berani. Gunung yang dahsyat tidak berani, manusia berani. Maka dari itu Allah mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya dia manusia itu dolum. Dolum itu sifat mubalaghah dari dolim. Artinya adalah sesungguhnya manusia itu amat sangat dolim. Jahula sifat mubalaghah dari jahil. Amat sangat bodoh. Subhanallah. Karena apa? Berani. Berani mengemban amanat, lalu ternyata banyak di antara manusia yang menyia-nyiakan amanat. Dolum. Dia dolim, tapi dia tidak merasa kalau dia dolim, dia merasa kalau dia adil. Dia jahil, tidak merasa kalau jahil, dia merasa maka pintar. Itulah sifat dasar manusia. Jadi maksudnya di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. bahwa manusia adalah makhluk Allah yang mukallaf diberi beban. mukalaf diberi beban. Ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Manusia. Karena itu perintah dan larangan Allah itu biasanya ada dua. Ada if'al, kerjakan. Ada la taf'al, jangan kerjakan. Dan kita disuruh milih. Terpaksa atau pilihan hidup ini? Hidup ini pilihan. Milih mana? Allah telah menunjuki jalannya wahadainahun najdain. Kami telah menunjukkan dua jalan. Ini ke surga, ini ke neraka. Milih mana? Maka dari itu kalau ada orang berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya, wah tidak benar, tidak benar. Takdir itu untuk sekarang dan ke depan itu adalah gaib, misterius, abstrak, nggak ada orang tahu. Kalau yang telah terjadi kita tahu dulu adalah takdir, betul. Jadi silakan pilih, pilih mana? Wahadainah najdain surat Al-Balad ayat nomor 10. Kalau boleh dicontohkan contoh yang paling gampang dan paling logis, paling logis. Seseorang ketika akan ke Surabaya, saya sering menyampaikan ini ya, karena ini memang paling logis ini. Orang ketika akan ke Surabaya, dia sampai di misalnya di pertigaan PLN ya. Pertigaan PLN itu di kayu tangan, dia tidak tahu jalan. Lalu dia tanya kepada polisi yang diharapkan dia tahu jalan. Pak polisi, saya mau ke Surabaya. Mana jalannya? Lalu polisi menunjukkan, oh sana, Surabaya itu utara. Kalau ke selatan, Pembelitar Blitar, iya kan? Maka manusia ini dia berjalan kemana dia? Dia sebagai orang pinter, yang cerdas, yang berakal, sehat, dia pasti akan berjalan ke utara, ke Surabaya. Tidak mungkin dia mengatakan juga saya ke selatan aja. Allah menajarkan saya tersesat. Allah menajarkan saya sampai di Blitar tidak ada. Karena dia ditunjuki oleh seorang yang tahu jalan. Demikian pula Al-Qur'an. Itu petunjuk jalan dari Allah. Allah adalah penunjuk jalan. Ini loh jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Milih mana? Jangan nanti dia memilih jalan ke neraka sambil mengatakan ini adalah takdir Allah nggak benar ini sama dengan tadi persis tidak ada bedanya. Jadi hidup ini adalah pilihan milih mana. Hanya kita sebagai manusia kita tidak bebas secara mutlak karena kita berada dalam kerajaan Allah maka kita juga masih terikat oleh aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh tentang perintah kerjakan ini jangan kerjakan itu yang paling mudah di Quran itu kita dapatkan di surat Al-Baqarah ayat nomor 35. Yang dulu kita pernah bahas tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Ibunda Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam muskun anta wa zawjukal jannata wa qula minha raghadan haitsu syi'tuma." wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di sini ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Dan silahkan kamu makan apa saja di surga sesukamu. Yang enak-enak, yang lezat-lezat kamu makan semuanya. Cuman satu pohon ini jangan kamu dekati. Jadi ada perintah, perintah silahkan kamu makan apa saja boleh, monggo. Jangan kamu makan yang ini. Satu ayat mencakup kedua-duanya yaitu if'al wala al. Kerjakan yang ini dan jangan kamu kerjakan yang itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah mengerjakan perintah itu Allah selalu mengaitkan dengan semampunya. Kalau meninggalkan larangan tidak ada kata-kata semampunya. Perintah semampunya, larangan harus semuanya ditinggalkan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada ceritanya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju." Hai manusia, Allah telah mewajibkan atas kamu untuk haji. Maka pergilah kamu ke haji. Jelas kan? Jelas. Selesai. Allah merintahkan kamu haji, silakan kamu berangkat haji. Beres. Ternyata ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu dia bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Ini pertanyaan tidak ada faedahnya ini. Ini pertanyaan yang justru nanti akan mempersulit diri sendiri. Rasulullah dalam diam, enggak jawab. Dia tanya kedua kalinya, Rasulullah dia. Dia tanya ketiga kalinya, baru Rasulullah dalam jawab. Lau qultu na'am, lawa jabat, walam mahtafattum. Kalau saya bilang iya, maka berarti haji itu wajib tiap tahun dan kamu tidak akan mampu. Rasulullah tidak suka. Ini pertanyaan tidak ada faedahnya. Nanti akan mempersulit kamu. Sudah kamu disuruh haji, haji terus kayak itu aja. Jangan tanya apakah tiap tahun nanti mempersulit. Kemudian beliau mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap aku terhadap perkara yang aku tinggalkan kepadamu. Jangan banyak tanya kamu yang tidak ada perlunya. Kenapa? Fa nama ahlaka man qablakum su'aluhum waktilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu itu binasa adalah mereka banyak bertanya dan kemudian mereka menyelisihi nabinya. Jadi banyak tanya tidak dikerjakan, keberatan akhirnya malah ditinggalkan. Contoh yang paling gampang siapa? Bani Israel. Banyak tanya akhirnya malah keberatan. Seperti ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk antadbahu bakoroh. Sembelihlah sapi. Itu gampang kan cari sapi sembelih beres. Mereka tanya. Mereka tanya warnanya apa, sapinya apakah pernah dibuat baju yang ini. Akhirnya mereka kesulitan sendiri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nahaitukum an syai'in Apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkan semuanya. Tidak ada perkecualian. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka kerjakan semampumu. Di sini indah ya. Kalau perintah itu dikerjakan semampunya. Kalau larangan tidak ada, ditinggalkan semampunya tidak ada. Larangan tinggalkan semuanya. Sehingga kita juga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian juga contoh yang paling gampang masalah salat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Salatlah berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Jadi kalau mengerjakan perintah semampunya, meninggalkan larangan tidak ada kata-kata semampunya. Larangan tinggalkan semuanya. Karena itu sebagian salafus saleh mengatakan ini kata-kata yang sangat indah luar biasa. Yaitu a'malul birri ya'maluhal barru wal fasiru. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Perbuatan-perbuatan baik itu dikerjakan oleh orang baik dan oleh orang jahat. Sementara kalau maksiat tidaklah meninggalkan maksiat kecuali orang yang benar-benar jujur, suci, imannya sangat tinggi. Ya. Amar ma'ruf itu gampang, menyuruh yang ma'ruf, mengerjakan yang baik. Tapi kalau nahi mungkar, meninggalkan yang mungkar ini yang berat. Tidak semua orang mampu. Ini ucapan yang sangat indah dari salafus soleh rahimahumullah taala ajma'in. Kemudian ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayahmalu fihinna au yu'allimu man yahmalu fihinna Siapa orang yang mau ngambil dari aku beberapa kata. Jadi Rasulullah hanya mengajarkan beberapa kata, tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak lupa. Siapa yang mau mengambil dari aku beberapa kata lalu dia mengamalkannya atau dia memberitahu kepada orang lain supaya orang lain mengamalkannya. Jadi dakwah ini wajib ya. Kita dapat, yang kita dapat kita sampaikan. Biasanya yang dapat dari sampaian yang ketiga itu lebih hebat daripada yang disampaikan langsung. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya siap." Fa akhadha fi yadi fa'adda khamsan. Lalu Rasulullah selesai memegang tanganku dan Rasulullah menerangkan lima perkara. Yang pertama-tama, ittaqil maharim takun ahbadan nas. Takutlah hal-hal yang diharamkan Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Meninggalkan yang haram. Kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Menjadi abid yang paling abid benar-benar hamba Allah. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Dan hendaklah kamu ridha dengan pembagian Allah yang diberikan kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, paling cukup. Sifat qanaah ya. Orang kalau punya sifat qanaah, neriman, dia ini adalah orang paling kaya. Neriman, enggak kurang apa-apa kan? Tapi kalau orang punya sifat tamak, dia adalah orang paling miskin, tidak pernah puas. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah, ida anta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaku." Kalau kamu punya hati yang qanaah, neriman, maka kamu dengan orang yang punya dunia semuanya, raja yang paling kaya, sama. Bedanya apa? Tidak ada beda, oh, saya cukup. Cukup. Dengan raja sama. Justru raja itu miskin, dia nggak merasa cukup, selalu kurang, sama. Qanaah. Karena kehidupan oleh Allah telah dibagi. Kehidupan telah dibagikan oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan dunia di antara manusia, dibagi oleh Allah. Tinggal kita usaha, usaha dan usaha milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan pernah sampai ke kita. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu kamu akan menjadi orang mukmin sejati. Di sini bisa diartikan mukmin sejati, bisa juga diartikan kamu menjadi orang yang aman. Berbuat baik kepada tetangga kan? Kan Rasulullah mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Iman sejati. Kemudian juga aman Orang kalau baik sama tetangganya, aman enggak dia? Aman. Kalau tidak baik kepada tetangganya, dia tidak pernah merasa aman. Kemudian yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li takun musliman. Dan hendaklah kamu mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri, kamu akan menjadi orang muslim sejati. Akan jadi orang yang selamat muslim sejati dan selamat. Jadi di sini kalau kita ingin kebaikan untuk diri kita, maka kita juga ingin kebaikan untuk orang lain. Ini sifatnya orang muslim. Maka dari itu hadis masalah ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di dalam arba'innya. Beliau Rasulullah SAW bersabda tentang uh, kata Rasulullah SAW uh, bahwasanya seorang muslim itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ayy minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya. Mikir orang, peduli. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wala tuqtir dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Dan jangan kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati banyak tertawa ya. Bukan hanya mematikan hati, orang kalau banyak tertawa itu akhirnya diremehkan. Banyak guyonnya, tertawanya diremehkan oleh orang lain. Karena itu sebagian salafus saleh tidak suka bercanda dengan orang-orang yang dikhawatirkan nanti akan salah paham. Karena ada orang-orang kalau kita canda sama dia, dia nggak paham. Akhirnya dia itu jadi jadi kurang ajar, ya kan? Maka dari itu pandai-pandai mana orang yang paham, mana orang yang tidak paham. Oh ini boleh canda dengan dia, dia ngerti. Oh ini nggak boleh, dia nggak paham. Kemudian juga mematikan hati, banyak tertawa. Yang kita ambil di sini adalah yang bagian pertama, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka dia menjadi manusia yang paling ahli ibadah, hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dosa. Ini kan larangan ya, kalau larangan berarti identik dengan dosa. Yang merubah segala-galanya adalah dosa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala punya kitab yang sangat bagus. Kitabnya itu punya dua nama. Kalau dulu terkenalnya namanya itu Al-Jawabul Kafi. Liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kalau judul yang belakangan lebih tersebar ada wadawa penyakit dan obatnya. Di dalam kitab itu Ibnul Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang dampak buruk dosa. Subhanallah. Kalau kita baca dampak buruknya dosa, kita akan takut berbuat dosa, mikir mau berbuat. Dampak buruknya dosa, rentetannya itu Allahu Akbar, luar biasa. Kadang kita nyangka tidak ada dampaknya, ternyata walaupun tidak sekarang, nanti ada dampaknya ke depan. Beliau bisa diperintih satu persatu dampak buruknya dosa. Hanya saja pernah ada terjemahannya saya lihat, tapi terjemahannya itu mawur sekali, Tidak benar terjemahannya. Benar-benar terjemahannya tidak sesuai dengan aslinya. Seenaknya benar semuanya. Kalau buku aslinya Masya Allah ada wadawah yang juga termasuk ditahkik oleh Syekh Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala. Di antara yang beliau katakan di sana Famimma yang bagi an ya'lam anna dunuba tadurru wala budda wa anna dararaha fil qulubi ka darari sumumi fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa ta'un illa wasafahu az-dunub wal ma'asi subhanallah kata beliau yang sepatutnya untuk diketahui adalah bahwasanya dosa-dosa itu berbahaya dan pasti membahayakan. Pasti membahayakan. Dan bahwasanya bahaya-bahaya dosa itu bagi hati seperti bahaya racun bagi badan. Kalau kita makan racun bagaimana dampaknya? Kita akan keracunan, bisa mati kan? Demikian pula dosa bagi hati sama dengan racun bagi badan. Cuman bedanya kalau badan kelihatan, kalau hati tidak kelihatan. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Yang hatinya sehat, kalau sakit tahu. Yang hatinya sakit apalagi mati, kalau sakit tidak terasa sama dengan orang mati. Orang mati itu dipotong-potong terasa tidak dia? Masih sudah mati. Wa mali jurhin bimayyitin ilamu. Orang sudah mati mau dilukai tidak terasa. Dia sudah mati. Subhanallah. Kemudian kata beliau, dan bahaya dosa-dosa itu derajatnya bertingkat-tingkat, tergantung tingkatan dosanya. Dan tiadalah di dunia dan di akhirat keburukan serta penyakit melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Semua bencana yang ada ini di dunia dan di akhirat sebabnya adalah dosa dan maksiat, tidak ada yang lain. Lalu beliau mulai terangkan satu persatu. Contohnya yang paling pertama, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, dari kerajaan. Mula-mula iblis ini kumpul malaikat, mendapat derajat yang tinggi, yang mulia. Bahkan termasuk yang diberi kekuasaan menjaga langit dunia, iblis. Yang membuat dia keluar apa? Yang membuat dia keluar dosa. Dosa kan sombong, kan dosa. Apalagi dosa-dosa menyangkut hati. Dia yang mula-mula mulia, hebat, luar biasa diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk, diberi bentuk dengan bentuk yang buruk. Yang mula-mula dekat dia dijauhkan, yang mula-mula diberi rahmat kasih sayang, sekarang diberi kutukan, diberi laknat. Yang mula-mula tampan, ganteng, indah, sekarang jadi jelek. Yang mula-mula di surga penuh dengan kenikmatan, berubah menjadi di api neraka yang menyala-nyala yang mula-mula dia iman, sekarang berubah menjadi kafir, yang mula-mula dicintai, sekarang menjadi dibenci dan yang lain-lainnya. Mula-mula dia bertasbih, memuji Allah, dirubah berubah menjadi orang yang kafir, fasik, syirik, berdusta, berbohong. Mula-mula dia memakai pakaian iman, lalu diganti dengan pakaian-pakaian kekafiran dan dihina oleh Allah dengan benar-benar kehinaan yang luar biasa. Gara-gara apa ini? Gara-gara dosa. Kemudian kaumnya Nabi Nuh oleh Allah ditenggelamkan dengan air yang muncul dari langit yang keluar dari bumi gara-gara apa? Gara-gara dosa. Demikian pula kaum Ad, kaum Tamut oleh Allah dikirim kepada mereka angin yang dahsyat yang benar-benar menghancurkan mereka. Kemudian dikirim suara yang lantang yang membinasakan mereka adalah gara-gara dosa. Kemudian juga kaumnya Nabi Lut yang oleh Allah negerinya dibalik yang atas jadi bawah, bawah jadi atas dilempari batu, Kenapa? Gara-gara dosa. Dosa juga. Kemudian juga kaumnya Nabi Syuaib oleh Allah dikirim kepada mereka awan yang penuh dengan bencana yang kemudian hujan kepada mereka hujan api kenapa gara-gara dosa demikian pula Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah gara-gara dosa demikian pula Korun dibenamkan ke dalam bumi beserta seluruh hartanya adalah gara-gara dosa dan seterusnya banyak sekali jadi dosa ini benar-benar berdampak. Sampai-sampai contoh yang paling bagus juga adalah tentang hajar aswad. Hajar aswad. Rasulullah SAW bersabda tentang hajar aswad, al hajarul aswadu hajarun minal jannah, asyaddu min minas salj. Hajar aswad, batu yang hitam yang berada di Ka'bah itu, itu adalah batu dari surga yang lebih putih dari salju. Ketika masuk ke dunia menjadi hitam. Kenapa hitam? Fasau hu khotoya bani Adam. Yang membuatnya hitam adalah dosa-dosa manusia. Berubah. Nikmat oleh Allah dicabut, bencana turun, balak menimpa, doa enggak dikabulkan gara-gara dosa. Bahkan rezeki yang lancar oleh Allah ditutup gara-gara dosa. Bagaimana dalam hadis dengan sanad yang hasan, "Innal 'abda la yuhramu rizqa fid dzambi yusiku. Ada kalanya seorang hamba itu oleh Allah ditutup rezekinya gara-gara satu dosa. Orang yang sehat walafiat sakit gara-gara dosa. Biasa bangun malam tahajud nggak bisa bangun gara-gara dosa. Rumah tangga harmonis berantakan gara-gara dosa. Para salafus saleh kalau ada di rumah tangganya kurang harmonis, istrinya biasanya nurut nggak nurut lagi. Kendaraannya biasanya itu nurut, kudanya atau ontanya, sekarang nggak nurut lagi. Tidak cari kambing hitam, tidak nyalakan siapa-siapa. Apa kata beliau? Inni la uhsillah wa wajatu asaradani dhalika fi bati berarti wa Ada kalanya saya maksiat kepada Allah. Lalu saya mendapatkan dampaknya terhadap akhlak istri saya dan kendaraan saya. Untuk Rumah tangga kalau ada ketidakharmonisan jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin kita berbuat dosa, Lalu Allah dihukum, rumah tangga menjadi tidak harmonis. Istri punya suami yang baik, lembut, tiba-tiba suaminya kok kasar. Jangan nyalakan suami. Ini bisa jadi istri berbuat dosa. Lalu Allah dihukum, suaminya berubah menjadi seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Subhanallah. Semuanya gara-gara dosa. Kemudian ada satu hal yang indah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, satu titik yang lembut yang kadang kita terkecoh. Ada orang berbuat dosa, dosa, dosa, dosa. Dia merasa kok tidak ada apa-apanya sih? Kok tidak ada masalahnya? Mana? Katanya ada Allah turun kok tidak? Kok lancar-lancar saja? Kok indah-indah saja? Kata al Qayyim, hati-hati. Kata beliau, Wahahuna nuktatun daqiqah yaghlatu fiha an-nas fi amri dzambi, wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal wa qad yata'akhkharu taktiruhu fayunsah. Ya. Di sini ada satu titik yang lembut yang mana kebanyakan manusia itu salah dalam memahami perkara dosa. Yaitu dia tidak mendapatkan dampaknya dosa secara langsung. Karena bisa jadi dampaknya itu lambat nanti ke depan. Sehingga ketika dampaknya telah datang, dia telah melupakan dosanya yang dulu itu. Jadi subhanallah. Jadi ada kalian berbuat dosanya sekarang. Hukumannya bukankah hukumannya nanti mungkin 10 tahun lagi. Kita telah lupa dengan dosanya. Baru hukumannya yang terjadi. Subhanallah. Ini tentu kalau orang belum taubat ya. Sudah taubat, taubatan nasuhah ya sudah selesai dengan syarat-syaratnya. Tentu saja. Jadi inilah beberapa hal tentang dosa-dosa Yang jelas dosa ini pasti ada dampak buruknya Cepat atau lambat Kadang langsung, kadang ditunda dulu. Di antara dosa-dosa yang hukumannya langsung biasanya berkaitan dengan kedoliman-kedoliman. Ya, mina ma min dambin asdar min an yu'ajjilallahu 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yadakhiru fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim. adalah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan adabnya oleh Allah di dunia di samping ada simpanan lagi di akhirat daripada dosa kedoliman dan memutuskan silaturahim. Disegerakan di dunia segera. Mula di akhirat ada simpanan lagi. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat Maghrib rahimakumullah Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memandang betapa pentingnya nulis buku tentang ensiklopedia larangan. Supaya kita tahu ini loh dilarang, dilarang, dilarang, dilarang supaya kita bisa meninggalkannya. Kita ini perlu belajar keburukan. Bukan untuk melakukan keburukan, tapi supaya kita tahu ini buruk, ini harus saya tinggalkan. Belajar bukan hanya dari yang baik saja, tapi juga dari yang buruk. Araktu syarra la li syarri, lakin litawaqqi. wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqfi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi supaya aku bisa waspada dari keburukan itu. Karena orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus dalam keburukan itu. Jadi tahu yang buruk bukan untuk dikerjakan, untuk oh ini buruk-buruk, oh ini baik dikerjakan. Dan kitab ini Ma'asyurah Muslimin Jamaah Salat Maghrib Rahimahullah Oleh beliau disusun dengan susunan yang bagus Sebenarnya yang dulu pernah kita bahas ya, kitab al akhir itu kan juga larangan-larangan kan. Cuma susunannya mungkin nggak rapi atau kurang sistematis. Biasanya kitab-kitab yang belakangan kelebihannya sistematis. Kenapa sistematis? Karena bahannya sudah lengkap. Kalau orang dulu kan cari bahan, cari bahan kesulitan. Kalau sekarang bahan sudah ada di komputer tinggal nyusun saja. Nyusun saja. Jadi orang dulu kelebihannya menyampaikan Orang sekarang kelebihannya mengumpulkan dan menyusun. Sistematis sekali. Tapi juga buku-buku seperti ini saya sarankan jangan dibaca cuma buku ini saja, tapi juga diperluas dengan buku-buku yang lain supaya wawasan kita lebih luas. Karena tidak ada satu buku pun melainkan di dalam buku itu ada pendapat-pendapat yang dipilih oleh penulisnya. Yang mana masih ada pendapat-pendapat yang lainnya yang tidak dipilih oleh penulisnya. Ya, sehingga kita perlu memperluas. Oh, ada pendapat ini, juga ada ini, juga ada ini, seperti itu. Kemudian sebelum beliau masuk ke dalam buku ini, di situ di mukadimahnya, saya tadi juga baca di terjemahannya cukup bagus, yaitu tentang beberapa masalah berkaitan dengan usul, ilmu usul. Usul ya, usul fikih, kaidah fikih, yang mana beliau berbicara tentang masalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dibaca. Cuman kalau diterangkan nanti ini agak berat ya, ilmu yang agak mendalam ini masalah kusul. Di antara yang beliau jelaskan di sini, hal-hal yang dilarang itu apa saja yang dilarang. Beliau cerita panjang lebar yang mana Allah mencela pelakunya, Allah mengutuk pelakunya, atau juga di sana ada kata-kata jangan dilakukan dan yang lainnya panjang lebar. Beliau juga menukil dari kitabnya Ibnul Qayyim yang berjudul Bada'i'ul Fawaid yang banyak bicara masalah usul. Kemudian beliau juga berbicara tentang larangan. Perkara-perkara yang dilarang itu ada dua. Ada yang maksudnya itu haram, ada yang maksudnya itu adalah makruh. Kalau haram jelas kita bicara hukum fikih yang lima itu ya. Karena ada lima kan hukum-hukum fikih itu wajib, sunnah, mubah, makro, dan haram. Dalam hukum fikih yang lima ini kalau haram itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Kemudian kalau makro itu adalah ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, cuma dibenci makro. Nah di sini beliau mengatakan larangan itu ada dua. Ada yang memang haram, jelas-jelas haram pasti. Yang kedua ada yang makruh. Dan makruh ini pun dibagi dua lagi. Ada makruh karohata tahrim, ada makruh karoha tanzih. Ada perkara makruh yang dibenci, tapi juga sekaligus diharamkan. Ada lagi perkara makruh yang dibenci, tapi tidak sampai kepada derajat yang haram, yaitu cuma dibenci aja. Kita dianjurkan untuk meninggalkan. Tapi nggak sampai derajatnya haram. Tapi yang jelas sikap kita kalau ada larangan jangan tawar-menawar. Kalau ada larangan, ini haram apa makro? Iya. Kalau haram ditinggalkan, kalau makro boleh dikerjakan. Definisi masyarakat sudah berubah. Definisi masyarakat itu makruh itu artinya boleh dikerjakan. Betul apa enggak? Kalau ada larangan tanya, ini haram apa makruh? Kalau bilang makruh, oh berarti boleh dikerjakan. Padahal makruh itu enggak boleh dikerjakan. Cuma derajatnya di bawahnya haram. Sama dengan definisi sunnah. Kalau ada perintah, biasanya tanya, ini wajib atau sunnah? Kalau dibilang sunnah, oh berarti boleh ditinggalkan. Jadi ya, definisi sunnah itu boleh ditinggalkan. Definisi makro boleh dikerjakan, nggak berubah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah hal-hal yang makro yang tidak sampai derajatnya haram itu kalau terus-menerus dilakukan orang melakukan yang makro makro makro maka dalam syariat orang ini dikenal sebagai orang yang jatuh kehormatannya jatuh kehormatannya sehingga persaksiannya pun tidak diterima Orang kalau terus-menerus melakukan yang haram. Sama dengan orang yang terus-menerus meninggalkan amalan sunnah. Tidak mau dengan yang sunnah. Walaupun dia tidak dosa dari sisi syariat, tapi jatuh kehormatannya. Persaksiannya tidak diterima. Contohnya makruh sekarang ini apa? Apa? Rokok. Rokok itu makruh. Kan ada rokok islami kan? secara karakter Islam ini? Kalau rokok itu ya, memang rokok itu tidak ada dalil di Quran. Nah, biasanya mereka kalau dibilang hukum rokok tidak ada hukumnya. La tashrabur rokok. Tidak ada di Quran, kita kan tidak nemu, di hadis tidak ada. Cuman kalau kita kembali kepada koidah koidah tentang hukum, rokok itu pasti haram. Pasti. Tapi haramnya juga istihad ya. Istihad haramnya. Dari mana kita tahu rokok itu adalah haram? Pertama-tama rokok itu berbahaya. Berbahaya atau tidak rokok itu? Bahkan ada tulisannya kan di rokok di bungkusnya itu peringatan pemerintah merokok bisa menyebabkan macam-macam kanker, macam-macam lah banyak penyakitnya. Apalagi rokok sekarang itu bahannya tidak sama dengan rokok zaman dulu. Kita lihat bahannya rokok ada kita merinding takut. Racun semuanya bahannya ini. Racun semuanya, kimia-kimia racun, bahannya rokok. Itu disedot. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Merokok masuk tidak di sini? Menjerumuskan diri dalam kebinasaan merokok itu. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh dirimu merokok bunuh diri tidak? Bunuh diri perlahan. Bahkan hasil penelitian orang merokok itu umurnya kurang sekian sekian hari satu batang, ya atau sekian detik umurnya berkurang ya artinya membunuh diri. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu bersabda, la dororo, wala diroro. Tidak boleh kita mendatangkan madorot dan tidak boleh membalas madorot dengan madorot. Rokok mendatangkan madorot. Dan yang lebih jelas lagi ayat Quran yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharapkan yang buruk-buruk. Jadi ada at-thayyibat, ada al-khaba'ith. Ada yang baik-baik dan ada yang buruk-buruk. Kalau sekarang kita disuruh naruh rokok masuk di mana? Thayyibat atau khaba'ith? Masuk di mana rokok? Masuk khabaib pasti sudah. Berarti rokok hukumnya apa? Termasuk yang diharamkan khabaibnya itu. Jadi rokok bukan makro. Ada seorang perokok ya kelas berat. Ditanya, itulah dia juga seorang guru. Sambil rokokan dia ditanya, Pak, hukumnya rokok apa Pak? Sambil nyetet ya, sambil batuk-batuk. makro, <coughs> makro. <coughs> sambil batuk-batuk dia bilang, makro hukumnya. Rokok. Jadi begitu. Kalau rokok itu haram. Apa contohnya yang makruh ini? Apa? Apa contohnya? Hah? Kenapa? Bawang putih misalnya, ya contoh paling gampang bawang putih. Atau bawang merah juga. Kan pernah kan Rasulullah diberi hidangan oleh sahabat makanan ada bawangnya. Lalu beliau nggak mau makan, Kemudian sahabat itu takut, "Ya Rasulullah, aharomun ya, Ya Rasul, apakah haram ya Rasulullah?" Kata beliau, lah, Dia tidak haram. Cuman saya tidak mau makan karena saya selalu berbicara dengan malaikat. Saya dikelilingi oleh malaikat. Fa innal malaikata tata'azza mimma azza minhu banu Adam. Malaikat juga terganggu dengan bau-bau yang tidak menyenangkan sebagaimana manusia juga terganggu. Nah, ini makro. Ini baru makro ya bawang putih, bawang merah kalau mau ke masjid. Mau ke masjid. Adapun kalau tidak ke masjid, misalnya di di rumah, enggak bahkan kalau ke masjid enggak boleh. Enggak boleh orang kalau habis makan bawang merah, enggak boleh. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan kalau orang tetap ingin makan bawang merah dan bawang putih, falyumit huma dimasak dulu supaya baunya tidak kuat lagi. Seperti itu. Kemudian mahasiswa muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah Saya kira saya tidak akan bicara panjang lebar Mengenai istilah-istilah usul fikihnya itu Nanti akan terlalu berat Langsung aja kita masuk dalam kitabnya Yang pertama-tama Kitab yang beliau masukkan adalah Kitab Tauhid wal Iman Kitab Tauhid dan Iman Di dalam kitab ini ada banyak babnya Bab yang pertama-tama yaitu babu taghlidi tahrimi syirki billah wa bayani annahu akbarul kabair. Bab kerasnya keharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Ini masalah syirik. Kemudian beliau bawakan surat An-Nisa 48. Qala Allah Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu, yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar, syirik. Ada ayat lagi seperti ini sama di An-Nisa juga 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sama dengan tadi. Cuman bagian akhirnya berbeda. "Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini ayat ini menakutkan loh ini. Jadi syirik itu sebelum mati harus taubat dulu. Khusus dari syirik. Karena kalau dia mati belum taubat dari syiriknya. Oleh Allah tidak akan diampuni. Adapun dosa selain syirik seandainya orang mati belum taubat. Mati belum taubat. Maka dia berada dalam masih masyiatullah, kehendak Allah. Allah mengampuni dia, terserah Allah. Atau Allah hukum dia tergantung dosanya, terserah Allah, tapi akhirnya masuk ke dalam surga. Kalau orang mati bawa syirik, apalagi syirik yang besar, akbar, tidak akan diampuni oleh Allah. masa di neraka selama-lamanya. Yang mana syirik ini banyak. Kemudian beliau bawakan lagi surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alihi al-jannata wa ma'wahu an-nar min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka dan tiadalah bagi orang-orang zalim itu daripada penolong-penolong. Ini jelas ya. Orang musyrik haram masuk ke dalam surga. Tempatnya adalah neraka. Syirik. Jadi syirik ini nggak main-main. Rosmal kita, modal kita adalah tauhid. Kemudian beliau bawakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu seperti terjatuh dari langit lalu disambar oleh oleh burung atau ditiup oleh angin sehingga pergi ke tempat yang jauh. Jadi orang yang syirik itu tidak bernilai. Rasulullah membacakan ayat ini ketika bercerita tentang rohnya orang kafir atau orang fajir. Ketika langit sampai ke langit dunia minta dibukakan, ternyata nggak dibuka. Tidak dibuka, kemudian rohnya dilempar. Sehingga rohnya itu ya, tidak ada harganya lagi. Terbengkalai kemana-mana rohnya. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa wahyunya? Wahyu kepada Rasulullah dan kepada nabi semuanya. Kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syirik bukan hanya dosa loh ya, tapi menghapus semua amal sia-sia. Ada orang ahli ibadah, tahajud, masya Allah, puasa sunnah, dia sodakoh, tapi dia melakukan syirik. Percuma, hapus amalnya sia-sia. Syirik. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan satu kata-kata yang sangat indah dan mendalam kata-kata beliau. Kata beliau, kuburu ahlil kabairi min ahli sunnati raudhah wa kuburu zuhad min ahlil bidah hufrah. Kuburan pelaku dosa besar. Tapi dia ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak syirik, akidahnya benar. Maka kuburan dia itu nanti menjadi taman surga. Sebaliknya, kuburan orang yang zuhud, ahli ibadah. Tapi dia ahli bid'ah, dia syirik, menyeleweng, menyimpang. Maka kuburannya menjadi lubang di antara lubang api neraka. Maksudnya di sini bukan melegalisasikan dosa besar, bukan. Maksudnya di sini akidah ini penting. Tauhid adalah rosmal kita. Kalau nggak punya tauhid, kita nggak bisa, nggak ada yang kita andalkan. Iya. Kan dulu pernah diceritakan seorang yang dosanya banyak 99 catatan amal dosa. Masing-masing catatan amal dosa isinya adalah dosa dia sejauh mata memandang. Dia merasa bakal ahli neraka, tidak punya amalan. Ternyata dikeluarkan milik dia di pokok kartu kecil, isinya adalah tauhid. Dia nggak pernah syirik. Akhirnya ketika ditimbang, ternyata yang berat adalah kartu kecilnya. Dosanya oleh Allah diampuni. Tauhid. Namun di sini bukan berarti berbuat dosa itu boleh tidak. Antara fadilahnya tauhid. Tauhid yang berat dalam timbangan. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, ijtanibu asab ilmu fiqat. Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Itu saya membinasakan. Kalau ya Rasulullah wa ma Mereka bertanya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kata beliau, asyirku billah yang pertama adalah syirik menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru sihir. Nah ini sihir ini banyak sekarang. Yang mana sihir arahnya juga kepada syirik. Ya kan sihir menjadikan orang itu cinta. Kalau istilahnya anak pesantren itu mahabbah. Kalau istilah orang umum pelet. Ya. Apalagi sekarang cari uang sulit. Banyak orang itu pergi ke pantai selatan. Untuk apa? Cari pesugihan. Nanti uangnya bisa bisa beranak. Ini berhayal ini. Tidak ada orang gitu. Orang sekarang gitu loh mikirnya. Dia terjepit, nggak ada uang ini. Akhirnya kemana? Nah, kamu kepingin kaya, kamu ke pantai selatan. Kamu bertapa di sana bersemedi 40 hari. Nanti kamu kaya. Nanti uangmu itu berkembang sendiri, punya anak sendiri. Masuk akal tidak ini? Tapi kalau orang terjepit, percaya masuk akal. Iya wis, saya tak bertapa di sana 40 hari. Ya sudah, sudah tidak dapat uang, sudah keluar uang, sudah dosa, sudah syirik, amalnya hapus, habis sudah. Dunia akhirat habis semuanya. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, melarikan diri, ketakutan. Yang keenam, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman yang tidak tahu apa-apa, dituduh telah berbuat serong. Ya, saya kira itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi mungkin pembahasan kita ini yang bab pertama agak panjang masalah syirik. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan balak Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan dan semua kesalahan yang telah kami kerjakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bimbinglah kami. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun. Karena kami yakin, apabila engkau melepaskan kami dari bimbingan matamu sekejap mata pun, kami akan binasa dan tersia-siakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan ini yang selalu kami mohonkan kepadamu ya Allah, agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah.